sampai tuntasnya acara. dikasih kali ini ada Tanjung Perak titik T Sebelah sini mumbulnya yang dua ramas. Bisa ya? Bisa ya? bareng bareng ya? Adididui sak dhuwur aku jebule. boleh kowe ini dhuwur panggung kok jajal ini nek iso. Ancen ada marmati mulia. Romli lunga pasang sampai mati semar mendem. Untung awak niki aku gak mendem. Ini pakai rok ndak? Pakai ya. Ada remisel jeneng ada ada lagi. Tommy tidak kemasukan air mineral jadi nggak bisa. <laughs> Aku mau urung urung nggak paksa kok. <laughs> Miring, miring, melumah miring enak rasanya. Eh, Disebutin namanya satu-satu dong. Wol. Anak siapa sebab kenali apa ora? Eh. Kang Cipto. No. Iya, Kang Cipto ya enak to. Eh, Anak ta iki Mas Bambang. Hmm. Hah? Siapa? Pak Miyanto. Aku mau coba soalnya. <laughs> Pak Yono. Iya, Buju apa? Lah. Pilih siapa nali? Celuk ini. Eh sing sing paling Mas Aziz. Iki lho Mas. <laughs> Yang depan saja juga ikut. Mas Arif nih lurah Mas Arif? Arif sing di. Oh, iya. Mas Arif. Eh. Ikut ya. Aku sudah eh, Robert. Semuanya boleh. menjunjung perak Tapi laut Siapa suka boleh ikut Sama saya eh, Nur Hah? Aku mamane melu kuwi numpane endi? Numpak gegerku to. Oh, ngono. itu iku dulu ngono. Jalan-jalanan. Iya toh. Ayo. Tekan Prodati bayar piro? satu seket ah murah men oh, iya, murah iya. eh, eh, ya, iya. wajar kalau Romli murah soalnya merongos eh, eh, eh. aku ora perkara merongos kok amur regane piro ayo aku aku sama nak kowe wae oh, ayo ayo numpak kok ayo ah eh kene ah Mor Jangan ngiri ya. Oh, yam yam yam. Ana sing nyubles lho kene apa ini Ana sate lho kene weh weh bayaran utuh lho suweli bos <laughs> ijo limbas iki bos aja mau suwe tambahan wah wah <laughs> eh, wes kok sarinah to kowe aku isin lho isin kok malah Prono eh, kene kene kene kene kene sing suwek bagian sing suwek aku coklat ganian oh iya mosok sing suwek ngene iki wewetku ketok piye ya, yo mosok sing kono sing suwek mau sing nendang gonku ora bagian kuwi lho masuk tembus wih rambute wih kue ini biarnya anak baik Chris John mau piye ayo nah ayo Romli minta kamu tak jendol nutuk iki oh ngono lah bos Pomne terima nutuk iki nutuk kue aku gelem bos bos likon di bos likon ah. bos iboi satu sewu bos iki regane ah, satu sewu regane lawe ayo nur hah tambah lima ngatos mas tujuh aku asam mulanya balik tanjung eh. agak sobek-sobek sedikit. Iya. Tombongan, ando. Iya. Yeah.